ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali bertemukan di majelis ilmu yang mulia di masjid yang mubarak ini dalam rangka mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dengan menuntut ilmu agama. Apalagi ketika kita membahas perkara-perkara yang paling penting dalam urusan agama kita, dalam urusan iman kita, dalam urusan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kajian kali ini kita memilih tema belenggu hati. Ya, asalnya tema ini ketika anak menulisnya semacam terinspirasi dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang sebab utama semua keburukan yang menimpa manusia. Beliau berkata, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal maqsuru man nasirahu hawahu. Beliau mengatakan Bahkan kita hafalkan berkali-kali. Kita juga belajar tajwid untuk membacanya dengan bacaan yang benar. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak kurang yang selalu kita dengarkan atau kita baca. Tapi kenapa fungsi keduanya sebagai petunjuk yang terbaik, pembimbing terbaik bagi manusia banyak tidak terwujud secara maksimal kepada kebanyakan manusia. Sampai-sampai dalam urusan iman saja, <clears throat> ya, ini juga saya pernah jelaskan dalam beberapa kajian, dalam urusan iman saja Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yusuf di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Bayangkan kesalahan yang diperbuat oleh mayoritas manusia. Berdasarkan ayat ini adalah kesalahan yang paling fatal. Tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan benar kecuali masih dalam keadaan berbuat syirik kesalahan yang paling fatal ini padahal setelah mereka membaca Al-Quran. Setelah mereka mendengarkan nasihat Bagi siapa? Bagi orang yang punya hati Yang hatinya terbuka Hatinya tidak terbelenggu Dengan tipu daya syaitan Inilah yang bisa menampung kebaikan Yang kemudian kebaikan tersebut bisa bermanfaat pada diri hamba tersebut Lahir dan batinnya Nah oleh karena itu Ikhwan dan akhwat fitin rahimahullah Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan hati manusia. Ayat ini yang dijadikan sebagai dari mulai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan sewaktu beliau mengatakan wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la al jawab ini adalah takwa yang bersumber dari hati manusia, bukan cuma yang sekedar tampak pada anggota badannya. Nah, disinilah permasalahan yang terjadi. Syaitan mengetahui bahwa inti kebaikan manusia adalah ketika telah hatinya itu menampung kebaikan, hatinya telah dianugerahkan ketakwaan, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan semua anggota badannya menjadi baik. Karena mengetahui hal ini syaitan berusaha memberikan belenggu pada hati manusia, menjadikan hati manusia tertutupi dengan kotoran melalui pintu hawa nafsu. Sehingga kebaikan-kebaikan sebesar apapun ya yang ada atau disampaikan kepada orang yang seperti ini keadaannya tidak akan bisa bermanfaat kebaikan ini. Contoh, coba kita ambil contoh orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kurangnya? Al-Quran ketika turun disampaikan mereka juga dengan yang menjelaskan dan menerangkannya adalah langsung Nabi yang terbaik, penasehat yang terbaik, pembimbing yang terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak bisa mengambil manfaat? Generasi yang terbaik para sahabat Rasulullah taala Alaihi Wasallam karena dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW karena Al-Quran turun dan mereka dengarkan penjelasannya mereka mengambil manfaat menjadi generasi yang paling utama tapi orang-orang munafik kenapa mereka tidak mengambil manfaat jawabannya karena tadi permasalahan hatinya. Hati mereka yang tertutup, berpenyakit, dan penyakitnya datang sedikit demi sedikit. Tidak disembuhkan sejak awal akhirnya bertambah parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu Di dalam hati mereka ada penyakit kemudian Allah menambahkan penyakit mereka. Ini keadaannya orang-orang munafik disebutkan di awal surat di awal-awal surat Al-Baqarah. Penyakit hati yang dibiarkan semakin besar semakin parah akhirnya menutupi sehingga kebenaran dan kebaikan sebaik apapun disampaikan tidak akan bisa masuk. Lihat orang-orang munafik yang disebutkan tentang ciri-ciri mereka di di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ada baru al-Qur'ana akfaluha Apakah orang-orang munafik ini tidak bisa menemukan Al-Quran Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup Jadi keadaan seperti ini berbahaya Ya, sampai kebaikan dan petunjuk yang seindah Al-Quran tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka karena hatinya telah tertutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala hati kata beliau. Falatan fakul istijabatu bil badani dunal qalbi maka tidak bermanfaat orang yang kelihatannya mengikuti petunjuk Allah kelihatannya mau mengamalkan petunjuk Islam dengan badannya semata-mata kalau tidak bersyukur dari hatinya maka tidak bermanfaat nah penyakit inilah yang ingin dibangkitkan oleh syaitan pada diri manusia membuat manusia hanya merasa cukup dengan melihat badannya banyak melakukan, banyak berbuat, banyak menjalankan ibadah seolah-olah. Dikesankan bahwa mereka sudah cukup dengan hal ini. Sementara syaitan merusak inti kebaikan yang ada pada diri manusia itu merusak hatinya, menutupi hatinya sehingga iman tidak bisa tumbuh di dalam hatinya ketakwaan yang hakiki tidak bisa terwujud keikhlasan cinta takut dan berharap kepada Allah terhalangi pada diri manusia ini makanya saya katakan tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita setiap orang yang beriman untuk menyadari keadaan ini supaya tidak terjadi pada diri mereka seperti keburukan yang menimpa orang-orang ahlu kita. Orang-orang ahlu kita kata kelalaian mereka. Petunjuk dinamakan ahlu kitab berarti kitab dari sisi Allah turun kepada mereka. Tapi ketika mereka lalaikan, kitab ini tidak digunakan untuk mengobati penyakit hati. Mereka hanya cukup membaca lafaznya, tidak menemukan isinya, tidak menyentuhkan petunjuknya pada hati mereka karena mereka tidak meragukan kandungannya, akhirnya lama-kelamaan hati mereka tertutup. Setelah hatinya tertutup, kebenaran tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh anggota badannya karena telah tertutup dari asalnya namun tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah <clears throat> Al-Hadid tentang peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk jangan sampai lalai dari permasalahan terbesar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yakni lil bimbingan Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Kalau bukan karena Al-Quran hatinya menjadi tunduk, hatinya menjadi takwa kepada Allah, hatinya menjadi dipenuhi dengan iman, terus kapan dia akan bisa mencapai semua ini sementara sebaik-baik petunjuk telah turun kepada mereka? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati hati mereka tunduk dengan peringatan dari Allah yang kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Walau yang dan jangan sampai mereka seperti orang-orang ahli kita yang ketika telah berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaiannya tidak itu mengoreksi dirinya tidak berusaha untuk mengobati penyakit hatinya akhirnya apa yang terjadi fakosat ulubuhum hati mereka pun menjadi tertutup dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Inilah permasalahan yang ya menjadi sebab kelalaian. Kelalaian terbesar yang menimpa kebanyakan manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan mereka tidak bisa membuahkan kebaikan-kebaikan secara maksimal. Inilah sebabnya kenapa keikhlasan jarang terlihat Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah Bahkan orang yang ujub dalam sholatnya hampir tidak ada lagi Disebutkan dalam sebagian akar yang sahih Dari <clears throat> seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika manusia itu di akhir zaman masuk ke dalam sebuah masjid yang besar masjid jami dia mendapati satu masjid penuh orang yang mengamalkan salat tapi sahabat ini mengatakan la yanalu yura ahadul khashif hampir tidak terlihat seorang pun yang khusyuk dalam salat satu masjid penuh dengan orang yang melaksanakan salat berjamaah tapi hampir tidak terlihat satu orang pun yang khusyuk dalam salat Berarti apa yang terjadi? Kebanyakan manusia rusak hatinya, rusak imannya karena khusyuk adalah salah satu buah iman yang paling manis. Rusak rusak iman mereka dalam keadaan mereka tidak menyadari hal tersebut karena mereka hanya mencukupkan diri dengan yang menganggap dirinya telah melakukan banyak amalan-amalan secara anggota badannya. Dan disinilah berhasilnya tipu daya syaitan menjerumuskan manusia dan malingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Pembahasan tentang ilmu hati itu secara umum nantinya akan kembali kepada dua hal seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam tadi. Ya, Sebab yang menjadikan hati itu tertutup kembali kepada pokok-pokok utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi sudah kita berikan ucapannya. Ya. Penjelasan ini lebih dipertegas oleh murid beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala ketika menyebutkan sebab utama yang menjadikan semua keburukan dan kerusakan pada diri manusia. Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini dengan mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti man alqalna qalbahu an dzikrina wa taba'a wa Allah. Janganlah kamu mengikuti Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Serta dia selalu mempertunjukkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Urusan agamanya rusak, kehidupan sehari-harinya tidak terarah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala jauh darinya semuanya rusak. Ibnu Qayyim Allah taala mengambil istimewa dari ayat ini. Beliau menjelaskan aslu kulli syarrin. Landasan semua keburukan, dasar semua keburukan yarji'u ila syai'ain kembali kepada dua hal yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu qaflatul qalbi wa tibaul hawa. Pertama kelalaian hati. Hati yang lalai karena tidak mengenal Allah. Tidak selalu berpikir kepada Allah. Hati itu ketika dia selalu mengingat Allah, maka tidak ada cara bagi syaitan untuk bisa mengusiknya. Tapi kalau dia lalai, karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu terlalu banyak diminasi dengan kecintaan kepada dunia secara berlebihan, maka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan berkurang, akhirnya dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelalaian ini yang menjadikan manusia binasa pada dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun Janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa lalai dari mengingat Allah sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri tidak tahu arah hidupnya tidak tahu cara perbaikan untuk dirinya ini dari kebiasaan akibat dari kelalaian hati dari mengingat Allah. Ini adalah sumber keburukan yang paling besar. Bagaimana hati itu lalai dari mengingat Allah? Ya, hati ini tidak pernah berusaha untuk dipahamkan, dikenalkan tentang rohnya. Tidak mengenal kemahindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Hati ini tidak pernah disentuhkan padanya keindahan makna Al-Quran, makna zikir, makna doa-doa dan ibadah-ibadah yang dikerjakan manusia. Hati tidak mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Kenapa? Hamba ini hanya membaca Al-Quran, mentargetkan cepat selesai banyak yang didapat dalam bacaannya, tapi tidak pernah berusaha merenungkannya. Sehingga Al-Quran itu tidak kebaikan-kebaikannya tidak menyentuh hatinya. Hatinya tidak mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Sehingga dia terus lalai, tidak mengenal rohnya, tidak mengenal kemaha indahan nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kalau sudah begini keadaannya, maka hati itu karena mau tidak mau harus diisi dengan sesuatu yang datang adalah syaitan mengisinya dengan kecintaan kepada dunia, gampang bersandar kepada makhluk, ya menjadikan rasa takutnya, pengharapannya, ketergantungannya semua kepada selain Allah karena hatinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahannya. Inilah hati yang tidak diisi dengan tauhid, tidak diisi dengan iman, tidak diisi dengan membaca Al-Qur'an dengan merenungkan isinya. Jadinya hati ini rusak dan menjadi sumber kerusakan pada diri manusia. Itu yang pertama, kelalaian tadi. Yang kedua, yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah ittiba'ul hawa. Selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Kelalaian hati itu sudah merusaknya. Ditambah lagi dengan hawa nafsu yang selalu diperturunkan semakin memperparah keadaan. Syaitan itu menjadikan hawa nafsu sebagai tunggangan yang untuk mudah merusak hati manusia. Sampai-sampai diperumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyid. Ya. Orang yang selalu memperturunkan hawa nafsunya itu perumpamaannya Ya, permisalannya adalah seperti orang yang ketika diingatkan ya orang yang tinggal di sebuah kota, di sebuah perkampungan diberikan peringatan. Tentu ini maksudnya adalah peringatan dari Allah di dalam Al-Qur'an jangan ikuti hawa nafsu. Ibaratnya dia tinggal di perkampungan diberikan peringatan oleh misalnya kepala kampung bahwa musuh akan datang. Tutuplah rumah-rumah kalian, jangan sampai ada yang keluar. Ada salah seorang di antara mereka dengan pembunuhan yang sudah dia mendengar, ya, akan kedatangan musuh yang dilakukannya bukan berusaha mengunci dirinya atau melindungi dirinya dalam rumah, tapi yang dilakukannya ini perumpamaannya orang yang mengikuti hawa nafsu. Bagaimana bodohnya dia? Yang dilakukannya adalah dia membuka pintu rumahnya selebar-lebarnya, kemudian mempersilahkan untuk musuh masuk ke dalam rumahnya. Bahkan lebih daripada itu, dia memberikan senjata kepada musuh tersebut untuk membunuh diri. Coba antum bayangkan, bagaimana kira-kira bodohnya orang seperti ini? Bagaimana parahnya kebodohannya? Itulah ibaratnya orang yang menurutkan bahwa nafsu katanya Ibnu bayi Bukan cuma dia mengundang syaitan, Ya, jelas setan akan selalu mendatangi manusia. Tapi orang yang memperturutkan hawa nafsu itu mempermudah urusan setan untuk menyesatkan diri. Maka ibaratnya seperti dia memberikan senjata tajam kepada musuhnya untuk membunuh dan membinasakan diri. Kamu tidak kita. Oleh karena itulah, ini beberapa kali ada dalam kajian, Hawa nafsu adalah penghalang utama manusia untuk meraih keridhaan Allah. Orang yang tidak mau menundukkan hawa nafsunya, tidak melatih untuk menyelisih keinginan hawa nafsunya dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan mungkin dia bisa mencapai takwa. Tidak akan mungkin dia bisa mencapai kesempurnaan iman. Bagaimana mungkin dikatakan orang ini selamat? Dia sendiri yang mencelakakan dirinya sendiri dengan memberikan senjata kepada musuh. Adapun orang-orang yang takut dengan keagungan dan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, wa nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat tempat tinggalnya. Ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang soleh mereka itu baru dikatakan berhasil sampai kepada tujuan. Mereka mengatakan orang yang berhasil sampai kepada tujuan adalah kalau dia sudah bisa mencapai tingkatan mudah menundukkan hawa nafsunya, tidak selalu memperturutkan keinginannya. Ini gambaran ukuran keberhasilan di kalangan mereka. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mungkin ucapan salah seorang ulama salaf yang intaha safaru talibin ila dhafari bi ahwalihim akan sampai akan sampai ke ujung sampai ke finish berhasil mencapai kesuksesan perjalanannya orang-orang yang mencari keridhaan Allah kalau dia telah berhasil menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala Nah oleh karena itulah Ikhwan dan akhwat fidin rahimahullah Dua hal ini yang menjadi inti pembahasan utama Di dalam kajian tentang belenggu hati Dua pembahasan inilah yang harus diusahakan agar kita bisa mencapai takwa yang hakiki yaitu takwa hati. Yang ini akan menjadi sebab seorang hamba akan mudah menumbuhkan keimanan di hatinya Tentu dimulai dengan proses pembersihan hati dari kotoran-kotorannya dengan tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, utamanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah karena hati itu akan hidup dengan dia mengenal Rabbnya dia dengan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala takut berharap bersandar kepadanya semata-mata dan berpaling dari makhluk. Hati itu akan hidup dengan tauhid. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi hati yang memiliki kehidupan. In huwa illa dzikru wa qur'an mubin liyundhira man kana hayyan. Tidak lain Al-Quran itu adalah peringatan dan bacaan yang jelas untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup, yaitu yang hidup hatinya. Kemudian, ya, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengenalkan hati kita dengan keagungan sifat-sifat Allah, membaca Al-Qur'an dan merenungkannya, tentu juga ada yang namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Dengan cara selalu menyelesaikan keinginan hawa nafsu yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Hawa nafsu itu sifat asalnya adalah amaratul bisu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, nafsu itu ada tiga sifatnya. Sifat asalnya adalah innan nafsa la amaratul bisu illa ma rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak memerintahkan kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yaitu apa? Nafsu yang dibiasakan untuk tunduk mengikuti perintah Allah. Makanya dalam proses tuntutan hawa nafsu itu kita menuntut ilmu. Kemudian kita bersabar mempraktekannya, bersabar menuntut ilmu, bersabar mempraktekannya, bersabar menyusui keinginan yang buruk, bersabar meyakinkan kepada diri kita bahwa yang terbaik itu adalah mengikuti Nah ketika nafsu diproses dilatih seperti ini, maka dia akan berubah menjadi nafsu yang terpuji seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbika ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi nafsu itu sudah berubah sudah mudah ditemukan, dia nantinya menjadi sifatnya berubah menjadi nafsu yang selalu tenang, yang selalu senang dan bahagia ketika berpikir kepada Allah karena telah dibiasakan oleh hamba ini untuk mengikuti ketaatan kepada Allah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Rabbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan yang dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ini adalah jiwa yang akan dipanggil ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang hambanya yang beriman. Dengan panggilan inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. Maka harus ini akan keluar dari jasad hamba tersebut dalam keadaan tenang. Hamba ini juga dalam keadaan Nah, Karena para malaikat ketika meninggalnya orang yang beriman kita ketahui disebutkan di dalam Al-Quran, mereka memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb, Rabb kami adalah Allah sembahanku satu-satunya adalah Allah kemudian mereka istiqamah maka ketika mereka akan meninggal dunia malaikat turun kepadanya ya memberikan kabar gembira kepadanya Allah takhafu wa la ta'zanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu maka jiwa ini gembira ketika itu. Inilah meninggalnya orang yang beriman. Makanya dipanggil mereka dengan anak mainan Nah ini semua yang harus diusahakan dalam upaya untuk menghilangkan belenggu hati ini adalah bersabar untuk mendidik dan menunjukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan ada pembahasan tentang bagaimana metode ahli sunnah wal jamaah dalam tazkiyatul nufus. Karena upaya pensucian jiwa ini banyak juga yang ahlul bid'ah mengaku melakukannya, tapi tentu mereka tidak melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Metode seperti ini bukan membersihkan jiwa, bahkan semakin memperparah kotoran jiwa manusia. Semakin menjauhkan dari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah dengan proses ini kita lakukan Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi hamba ini Untuk bisa menghilangkan belenggu hatinya Yang dengan sebab itu ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan keimanan masuk ke dalam hatinya Memudahkan keimanan tumbuh di dalam hatinya Yang kemudian keimanan tersebut akan membuahkan sifat-sifat utama bagi hamba tersebut Ikhlas dalam beramal, khusyuk dalam ibadahnya bersandar semata-mata kepada Allah, takut, cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan wujud kesempurnaan iman seorang hamba. Ikhwan dan akhwat fidik Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan Akibat dari hati yang tertutup adalah hamba ini bukan cuma mendapatkan keburukan paling besar di dunia, tapi juga balasannya dia mendapatkan keburukan adab yang paling keras di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma lama lamahdubun dua ayat ini termasuk pembahasan yang sangat penting menyangkut masalah belenggu hati sekali-sekali tidak bal ala qulubihim sungguh telah menjadi penutup hitam yang menutupi hati mereka perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Kalau sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti akan dihalangi untuk bisa bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang diambil istighfarnya oleh Imam Syafi'i untuk menetapkan Orang-orang yang beriman itu akan bertemu dan memandang wajah Allah di dalam keridhaannya. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang rusak imannya, dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah karena Allah murka kepada mereka. Kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua hal. Pertama, tertutupnya hati manusia di dunia karena dosa. Itu berakibat apa? Terhalanginya diri mereka untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dalam pelajaran akidah Ahlus sunnah wal jamaah dan ini sedikit diulang dalam kajian-kajian insya Allah bahwa kenikmatan tertinggi di akhirat nanti adalah apa? Kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ma'ruf Hadis riwayat Imam Muslim Suhaib Ibnu Sinan dari sahabat yang mulia Suhaib Ibnu Sinan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan fayakshifu 'anil hijab Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia di hadapan penghuni surga. Fama'utu syai'an ahabba ilaihi an nadhari ila rabbihim azza wajalla. Maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian satu nikmat yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai daripada ketika ya tidak ada nikmat yang lebih ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kenikmatan di surga kayak istana, bertemu dengan bidadari atau buah-buahan yang nikmat atau perhiasan-perhiasan yang tidak bukan itu yang tertinggi, tapi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala memandang wajahnya. Nah sempurna dengan ayat tadi yang menyebutkan akibat dari manusia tertutup hatinya di dunia, maka ditimpakan hukuman mereka tidak bisa bertemu dan memandang wajah Allah disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Asari dalam tafsirnya ini menunjukkan bahwa hukuman terbesar siksaan terbesar bagi penghuni belakang adalah ketika mereka mendapatkan Ya, diri mereka tertutup sehingga tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan terbesar bagi penghuni neraka. Sesuai dengan penyimpangan terbesar yang mereka lakukan di dunia. Tertutup hati berarti iman tidak masuk. Tauhid tidak akan bisa menetap. Ketakwaan tidak terpuji. Pantas mereka ini karena di dunia melakukan keburukan yang paling besar maka di akhirat pun mendapatkan azab yang paling besar itu terhalangi dari bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama menegaskan hati yang tertutup di dunia adalah malapetaka azab dan musibah terbesar yang menimpa hati. Jadi pernyataan didukil dari beberapa ulama salaf seperti misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala tabi'in Imam Malik ibnu Dinar Imam Malik ibnu Dinar pernah mengatakan ma dhuriba abdun bi uqubatin a'zama min qasawatil qalbi Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu musibah mendapatkan bencana dalam kehidupan di dunia ini yang lebih besar bencana yang lebih parah daripada waktu qalbi hati yang tertarik penting dalam urusan agama kita sekarang ketika kita mengadakan kajian tentang iman kajian tentang tauhid dan ini sudah sering kita lakukan pertanyaannya bagi diri kita semua apakah Waktu mengikuti kajian ini kita mendengarkan Bahkan di antara kita mungkin yang waktu mendengarkannya benar-benar konsentrasi, benar-benar bertekad berubah dirinya, ingin mengamalkannya. Tapi setelah dia keluar dari tempat pengajian, apakah bekas itu masih ada atau paling tidak maksimal kita rasakan? Banyak di antara kita yang mengeluh. Ya, kenapa saya sudah membaca Al-Quran, tetapi ibadah saya tidak meningkat, khusyukku tidak meningkat, Kenapa ada peringatan-peringatan dalam kajian? Sudah sering kita dengarkan, tapi perubahannya pada diri kita tidak begitu besar. Apa sebabnya? Pelajaran iman sudah kita buktikan dari Al-Quran. Kita sudah mengeluarkan ucapan para ulama ahli tafsir. Bahkan mungkin ucapan para sahabat. Apalagi yang kurang. Sumbernya tidak kurang. Dalam kajian tauhid, apapun yang kita baca, para ulama salah menukil dalil-dalil dengan jelas dari para ulama salaf. Sumbernya tidak bermasalah. Tapi kenapa hasilnya pada diri kita tidak seperti yang kita di waktu kita membaca biografinya para ulama salaf. Mereka mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin mendengarkan pelajaran dari para sahabat dan seterusnya. Lihat bagaimana ibadah mereka, bagaimana semangat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, Bagaimana khusyuknya mereka dalam sholat? Sumbernya sama tapi hasilnya berbeda. Berarti masalahnya bukan di sumbernya tapi pada diri kita yaitu media untuk menampung kebaikan ini yang tidak kita maksimalkan fungsinya. Hati kita yang masih banyak terhalangi dengan kotoran-kotoran atau gelembung-gelembung yang menjadikannya tidak bisa menampung kebaikan secara maksimal. Harusnya idealnya kita belajar disampaikan petunjuk Al-Quran dengan dari masuk ke hati. Disampaikan hadis Rasulullah SAW masuk ke hati. Diterangkan tentang masalah sifat-sifat Allah mengagumkan masuk ke dalam hati. Ini seandainya hatinya bersih, kosong dan siap menampung. Permasalahan kita adalah seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, telah menjadi penutup hitam dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya hati kita sudah dipenuhi dengan kotoran sebelumnya. Berarti proses untuk memperbaiki diri tidak langsung dengan pengisian, tapi ada pembersihan terlebih dahulu. Ada atas dia buat terbiak Pembersihan baru pengisian. Ada proses mengeluarkan dulu kotoran yang mengisi, baru diisi dengan kebaikan. Ini baru proses yang akan memberikan manfaat. Inilah yang akan bisa merubah diri kita. Inilah yang akan bisa dengan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan iman kita sehingga menjadikan kita bisa menghafalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kalau proses ini tidak kita lakukan, upaya untuk menghilangkan belenggu hati ini tidak kita kerjakan, maka jangan pernah bermimpi untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak mungkin, ya, seseorang akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan, menghilangkan keburukan-keburukan dari dirinya kalau tidak melakukan seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua sumber keburukan utama seperti yang saya terangkan tadi yaitu kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperburukan. Oleh karena itulah insya Allah ya untuk kajian tentang masalah pelumpuh hati ini kita akan bahas dengan lebih rinci kita yang paling utama adalah untuk menyelamatkan diri kita di akhirat nanti sewaktu kita bertemu Allah Subhanahu wa taala agar kita dilepas terlepas dari ancaman-ancaman azabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati itu bagi kita semua. Demikianlah untuk kajian uh, semacam pembukaan dalam pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kebaikan menjauhkan kita dari segala hati kita, menghilangkan belenggu pada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqomah di atas petunjuknya sampai di akhir hayat kita. Demikian saya tunjukkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Masih ada sedikit waktu menit ya, yang kita tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya cukupkan sallallahu alaihi wasallam wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil Baik, jasa kelahiran kita ucapkan kepada Ustaz Dia Taslim yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua Dan kita ada sedikit waktu Sekarang ini kita bacakan pertanyaan Yang pertama dari masuk dari pesan singkat SMS ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz mau bertanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga semua melihat dan memandang wajah Allah. Cuma tentu saja bertingkat-tingkatnya tempat mereka menjadikan frekuensi atau kekerapannya, keseringannya memandang wajah Allah bisa ber itu atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka penghuni surga yang paling tinggi itu surga Firdaus ya <clears throat> yang di situ juga nanti ada tempat yang paling tinggi yang ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sahih penghuni surga Firdaus ini adalah yang paling sering bisa memandang wajah Allah setiap saat nanti surga yang dibawa ada lagi yang cuma bisa satu sekali sejumat ya kemudian <clears throat> berkurang semakin berkurang sesuai dengan tingkat-tingkatan mereka dalam dalam surga tersebut jadi kenikmatan ini adalah masuk kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan surga yang ditempati oleh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menempati surganya yang yang paling tinggi dengan rahmat dan karunia ini. Nah. Baik. Pak Ustaz, waktu kita sudah habis.